Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Ikhwanu Fiddin rahimakumullah ibu-ibu bapak saudara-saudara jamaah salat maghrib dan isya Masjid Al-Jihad rahimakumullah Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala kembali pada kesempatan malam hari ini kita bersama diberikan kesempatan oleh Allah untuk berada di salah satu tempat yang paling mulia di muka bumi sebagaimana yang pernah ditanyakan oleh salah seorang sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wahai Rasulullah tempat apa yang paling mulia di muka bumi ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak mengetahui maka beliau menyatakan la adri saya tidak tahu kata Rasul hatta as'alu Jibril saya tanya dulu kepada Jibril. Jibril ditanya oleh Rasulullah, tempat apa yang paling mulia di muka bumi? Jawaban Jibril sama dengan jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak tahu wahai Muhammad. Hatta as'alu Mikail. Saya akan tanya kepada Mikail. Mikail ditanya tempat apa yang paling mulia di muka bumi. Maka Mikail ketika itu mengetahui boleh menyatakan baitin min buyutillah tempat yang paling mulia di muka bumi dan tidak ada tempat yang lebih mulia kecuali rumah dari rumah-rumah Allah. Hadis ini memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita. Dialog antara sahabat dengan Nabi, kemudian Rasulullah dengan Jibril, dan Jibril dengan Mikail, yang hasil akhir dari dialog ini adalah rumah dari rumah-rumah Allah. Pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita ambil adalah bagaimana dua makhluk Allah yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah. Rasulullah makhluk yang paling mulia di muka bumi bahkan di semua makhluk yang diciptakan oleh Allah. Jibril malaikat yang paling mulia dari semua malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Allah yang jumlah malaikat jauh lebih banyak dan lebih besar daripada jumlah manusia di muka bumi ini. Sebagaimana yang pernah dinyatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dukatis sama. Langit itu merintih kata Rasulullah. Merintih saking padatnya penduduk yang ada di langit. Saking banyaknya malaikat-malaikat yang ada di langit. Yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah menjelaskan dalam satu hadis, jarak antara satu malaikat dengan malaikat yang lain hanya jarak seperti satu telapak tangan manusia biasa. Jadi jarak malaikat dengan malaikat yang lain saking padatnya seperti hanya satu telapak tangan manusia biasa. Maka dukatis sama merintihlah langit kata Rasulullah. Saking padatnya jumlah malaikat yang ada di langit. Seluruh malaikat tadi yang paling mulia adalah Jibril alaihissalatu wassalam dua makhluk Allah yang paling mulia Rasulullah dan Jibril mencontohkan kepada kita kapanpun kita bicara masalah agama ini maka harus dengan ilmu ketika kita bicara syariat ini muaranya qala Allah wa qala Rasul apa yang dikatakan Allah apa yang ditegaskan oleh Nabi ketika kita bicara hukum ini hukum Al-Quran dan Sunnah hukum Islam maka semuanya harus bermuara dari Al-Quran dan Sunnah. Harus dipinggirkan semua logika, dipinggirkan semua apapun yang mungkin menurut naluri kita benar, perasaan kita baik, tapi ketika tidak didukung dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itu bukan sebuah ketetapan hukum. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah dan Jibril alaihissalatu wassalam. Maka pelajaran yang kedua yang kita ambil dalam hadis ini adalah bagaimana seorang Mikail yang level kemuliaannya dibawa dari Jibril alaihissalatu wassalam menurut kesepakatan seluruh para ulama. Jadi level kemuliaan malaikat ranking satu dipegang oleh seorang Jibril alaihissalatu wassalam. Jibril alaihissalatu wassalam yang disebutkan dalam banyak riwayat mempunyai ratusan sayap yang kalaulah seandainya satu sayap saja dibentangkan oleh Jibril, maka itu menutup menutup seluruh ufuk yang ada di atas, menutup seluruh langit yang ada di atas. Ketika dia membentangkan satu sayap yang dimiliki oleh Jibril. Dan ini malaikat yang paling mulia. Tapi ketika bicara ilmu dan ketika itu beliau tidak mengetahui dan Mikail mengetahui, maka semua tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan level kemuliaan Mikail sekali lagi di bawah dari Jibril Alaihissalam. Artinya pelajaran yang juga bisa kita ambil adalah tidak dituntut seorang kiai, seorang ustadz, seorang alim, seorang tuan guru, apapun itu labelnya, dia lebih mengetahui daripada orang yang diajarkan. Boleh jadi orang yang diajarkan dia mengetahui di satu sisi yang lain. Sehingga hadis ini mengikis kesombongan siapapun ketika merasa saya lebih berilmu. Saya merasa, dia merasa saya lebih mengetahui. Karena kemuliaan yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa taala kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak menutup kemungkinan siapapun dia lebih mengetahui. Dan ini sekali lagi pelajaran yang sangat berharga agar ketika orang itu mungkin mempunyai ilmu, dia harus sadar ada orang yang mungkin lebih mengetahui daripada dia. Ketika mungkin dia punya kedudukan, dia harus sadar ini hanya sebuah titipan. Ketika dia mungkin mempunyai harta, maka dia sadar ini hanya sebuah amanat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, beliau pernah menerangkan kata Rasulullah Seorang tabi'in yang terbaik nanti di masanya itu diperoleh oleh seorang Uwais Al-Qaran. Uwais Al-Qaran belum lahir. Dalam artian Rasulullah tidak bertemu dengan Uwais Al-Qaran. Tapi Rasulullah sudah memunculkan sabda beliau. Manusia terbaik pada generasi tabi'in itu dipegang oleh Uwais Al-Qaran. Tentunya ini diberi berita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak Sufyan Al tsauri ini ulama besar pada generasi tabi'in yang disebutkan dalam sejarah 40 tahun beliau tidak pernah lepas dari sop pertama. Sufyan Ats-Tsauri 40 tahun berada pada sof yang pertama. Kenapa tidak seorang Hasan al-Basri, ulama besar pada generasi tabi'in? Kenapa bukan seorang Atha ibn Rabah yang menguasai seluruh ilmu hadis? Tapi ranking pertama yang dinyatakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam manusia terbaik pada generasi tabi'in itu dipegang oleh Uwais Al-Qaran. Karena Uwais Al-Qaran dia mempunyai keikhlasan. Kita tidak katakan uh, tidak kita katakan Sufyan Ats-Tsauri tidak ikhlas, tidak. Keikhlasan itu bertingkat. Atau Ibnu Rabah seorang yang sangat-sangat ikhlas. Dan tidak ada yang meragukan ketawaduan seorang Hasanul Basri sampai memunculkan sebuah kaedah apa itu tawadhu. Ketika kalian keluar dari rumah kata Hasanul Basri, kemudian kalian dapatkan orang bertemu dengan seorang muslim, maka yakinlah dia lebih mulia daripada engkau. Ini tawadhu yang didefinisikan oleh seorang Hasanul Basri. Engkau keluar dari rumahmu, maka yakinlah orang yang engkau temui dia lebih mulia daripada engkau. Karena boleh jadi dia lebih mulia dari satu sisi. Lebih baik daripada sisi yang lain yang tidak engkau miliki. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memunculkan seorang Uwais al quran yang tidak dikenal pada generasi tabiin? Ini keikhlasan yang dimiliki oleh seorang Uwais al quran sehingga melejitkan namanya, melejitkan namanya, sehingga muncullah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rubal Ash'ash Magbun Rubal Ash'ash Madfuhun bil Abwab Lau Aksama la Abarra Berapa banyak kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Orang yang mempunyai penampilan yang sangat-sangat biasa, sangat-sangat sederhana. Madfu'un bil abwab, ketika dia mengetuk pintu, ditutuplah pintu untuknya. Karena ini orang biasa, ini bukan pejabat, ini bukan seorang alim, ini orang yang tidak dipandang. Ketika dia antri, dia dipinggirkan. Tapi kata Rasulullah, "Lau aksama abarrah. Tapi ketika dia berdoa meminta kepada Allah, ketika dia mengetuk pintu langit, maka Allah akan mengijabahi doa dia. Dia ketuk pintu manusia, manusia madfuun bil abwab, dia tutup. Tapi ketika dia ketuk pintu langit, maka Allah berikan doa untuk dia. Berapa banyak model orang yang seperti ini kata Rasulullah. Maka jangan dilihat model penampilannya kayak apa. Jangan dilihat orangnya kayak apa. Ini kembali bagaimana keikhlasan orang tadi. Tidak dilihat dia lama atau tidaknya belajar ilmu agama. Bilal ibn Rabah, Bilal ibn Rabah adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lebih dulu mengetahui Islam daripada Umar ibn Khattab. Tapi kenapa Umar ibn Khattab dijadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam manusia terbaik kedua setelah para nabi? Sebagaimana pernyataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khairun nasu badal Abu Bakr summa Umar summa Utsman summa Ali. Manusia terbaik setelah para nabi adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali radhiyallahu taala anhum. Kenapa Umar Ibn Khattab melejitkan namanya sampai ranking dua manusia terbaik setelah para nabi? Padahal ketika pada masa-masa dulu Bilal Ibn Rabah jauh lebih dulu mengetahui Islam daripada Umar Ibn Khattab. Bilal Ibn Rabah lebih mengetahui bagaimana ilmu tauhid lebih dulu daripada Umar. Bila lebih tahu syariat ini daripada Umar ibn Khattab. Beliau lebih tahu hadis-hadis Nabi lebih dulu daripada Umar ibn Khattab. Bahkan para sahabat ketiga itu menyatakan, "La yadkhul Islam Umar ibn Khattab hatta yadkhul himarul Khattab." Umar ibn Khattab tidak akan bisa masuk Islam sampai keledainya dulu masuk Islam. Disamakan dengan keledai saking tidak percayanya para sahabat Umar ibn Khattab ini masuk Islam. Sampai tunggangannya dulu masuk Islam. Sampai tunggangannya dulu mengucapkan la ilaha illallah baru Umar bisa masuk Islam kata para sahabat. Tidak akan pernah bisa masuk Islam kata para sahabat. Tapi kenapa Umar Ibn Khattab melejitkan namanya sampai ranking dua manusia terbaik setelah para nabi? Ini keikhlasan. Keikhlasan yang dimiliki oleh Umar Ibn Khattab. Kekuatan hatinya. Keyakinan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita katakan sekali lagi bila Ibnu Rabah tidak yakin. Beliau mendapat tiket sorga sebelum beliau meninggal dunia. Yang Rasulullah pernah menyatakan sami itu du'fa na'alaik. Wahai bila saya dengar terompah engkau, sendal engkau sudah ada di sorga. Apa yang kau lakukan? Maka jawaban Bilal ketiga itu, ya Rasulullah, setiap setiap berudu saya sholat sunnah dua rakaat. Saya batal, kemudian saya berudu, saya salat sunnah dua rakaat, salat sunnah wudhu. Dan yang menarik ketika itu bila tidak menjawab, saya muadzin ya Rasulullah, tidak. Bila tidak memberikan satu argumen, saya ini muadzin ya Rasul. Mungkin saya muadzin ya Rasulullah. Tapi jawaban Bilal salat sunnah dua rakaat setelah berudu. Kenapa? Karena salat sunnah dua rakaat yang dilakukan oleh Bilal istiqomah, konsisten. Adapun azan yang dikumandangkan oleh seorang Bilal, beliau pernah sempat berhenti beberapa saat. Dan beliau bergantian dengan Abdullah ibnu Umi Maktum. Dan bahkan ketika wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bilal ibnu Rabah, beliau menyatakan, si tidak lagi untuk menjadi muadzin siapapun. Jadi ketika Rasulullah meninggal dunia, Bilal mengundurkan diri untuk menjadi muadzin. Abu Bakar ibnu uh, Abu Bakar As Siddiq meminta Bilal ibnu Rabah untuk menjadi muadzin. Kata Bilal tidak. Saya tidak mau menjadi muadzin siapapun kecuali menjadi muadzinnya Rasulullah. Maka ketika itu hijrahlah Bilal ke daerah Syria dan khalifah dipimpin oleh Abu Bakar As Siddiq. Maka terhentilah adanya seorang Bilal. Terhentilah adanya seorang Bilal ibnu Rabah karena pada saat itu beliau menyatakan saya tidak ingin menjadi muadzin siapapun kecuali saya menjadi muadzin Rasul. Kecuali saya menjadi muadzinnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terhentilah adanya Bilal ibn Rabah. Sampai pada masa kekhalifan Umar ibn Khattab, sampai pada masa kekhalifan Umar ibn Khattab, maka ada kerinduan yang memuncak dari diri para sahabat. Maka dipanggillah Bilal ibn Rabah oleh Umar ibn Khattab untuk balik ke Madinah. Datanglah Bilal ibn Rabah ke Madinah dan ketika itu yang pertama ditemui oleh beliau salah satu dari dua cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang pertama dilihat beliau. Saya lupa apa Hasan atau Husain. Karena salah satu dari dua cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mirip dengan wajah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang satu mirip dengan Ali, Ali bin Abi Talib. Yang satu mirip dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika melihat salah satu dari cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dia mengira ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena sudah eh, beranjak dewasa, dipeluklah salah satu cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dia mengira ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak cukup untuk memeluk cucu Rasulullah bila Ibnu Rabah mencium tangannya. Maka diingatkan oleh Abu Hurairah, wahai Bilal ini bukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ini cucu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di saat itulah permintaan khusus dari salah seorang cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Bilal, wahai Bilal, Wahai pamanku, adzanlah engkau. Adzanlah sekarang. Untuk mengobati semua kerinduan yang dialami oleh para sahabat yang ada di Madinah. Maka berhubung ini permintaan dari seorang cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adzanlah Bilal pada waktunya naiklah beliau ke atas, kemudian beliau mengumandangkan adzan. Di saat kalimat Allah Akbar, Allah Akbar dikumandangkan oleh adzan, Madinah senyap, Madinah sepi. Mereka teringat ini masa-masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pada kalimat ashadu alla ilaha illallah mayoritas sahabat ketika itu tumpah mayoritas para sahabat mereka menangis tumpah air mata sahabat sampai pada kalimat an anna muhammad rasulullah bila tidak mampu melanjutkan kalimat-kalimatnya tidak mampu melanjutkan kalimat adzan tadi tidak mampu untuk menyambung karena seakan-akan ada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat ketiga itu semua di kota Madinah mereka menangis seakan-akan hadirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka ingat setiap Bilal Muadzin maka disitulah ada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini keikhlasan seorang Bilal tentunya. Namun yang menarik adalah ketika kita tahu uh, Umar ibn Khattab yang dinyatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam manusia terbaik kedua setelah para nabi. Padahal yang lebih tahu Islam ini adalah Bilal. Yang lebih tahu tentang masalah tauhid, masalah syirik, masalah ibadah, masalah bid'ah, masalah semuanya itu Bilal. Tapi kenapa Umar ibn Khattab itu lebih dikedepankan oleh Rasulullah? Ini sekali lagi kembali ke ikhlasan dan kita tidak katakan Bilal itu tidak ikhlas mereka ikhlas. Sahabat manusia manusia terbaik. Manusia manusia terbaik. Sehingga kita jangan berlaku sombong ketika kita lebih dulu mengetahui masalah agama. Boleh jadi orang yang belakangan mereka nanti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi orang-orang yang datang setelah kita yang mungkin asalnya melakukan perbuatan bita, melakukan perbuatan syirik, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, boleh jadi mereka lebih mulia daripada kita. Boleh jadi mereka lebih dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kata Rasulullah, rubbal asyash maghrurun madfu'un bi abwab lau aqsama la abarra. Berapa banyak manusia-manusia yang dianggap itu biasa, sederhana, tidak dipandang oleh manusia yang lain, tapi ketika mereka berdoa, maka doa mereka diijabai oleh Allah tabaraka wa taala. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Uh, tentunya pada kesempatan malam hari ini hanya sekedar kembali mengkaji ulang dari ya tidak ada materi khusus tentunya pada kesempatan malam ini hanya sekedar tawasul bil haq atau sobi bis sabar hanya sekedar saling mengingatkan dalam kebenaran dan dalam kesabaran tentunya eh, pada kesempatan malam hari ini kita sedikit mungkin menyisipkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan bulan Syaban karena kita sudah berada pada bulan Syaban dan ini kajian tentunya yang berulang, kajian yang sudah sama-sama kita fahami agar kita bisa lebih mendalami dari apa yang sudah kita fahami bahwasanya kita sudah berada di sepertiga awal di bulan Sya'ban yang mungkin tanggal 10 atau tanggal 11 Sya'ban dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada pada bulan Sya'ban Rasul Shallallahu alaihi wasallam beliau memperbanyak puasa dan itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan maraitu Nabi sallallahu alaihi wasallam istaqmal siyam syahran illa fi Ramadan wa maraitu aktsara minhu siyama illa fi Sya'ban. Saya tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa satu bulan penuh kecuali di bulan Ramadan dan saya tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa dengan jumlah hari yang sangat-sangat banyak kecuali terjadi pada bulan Sya'ban kata Aisyah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah menyatakan dalam satu hadis kata beliau e, ketika bicara masalah bulan Syaban, dalika syahrun yukfalu anhun nas. Bulan Syaban kata Nabi adalah bulan yang banyak dilupakan oleh manusia. Yang dia terletak antara Rojab dan Ramadan. Jadi Syaban bulan yang banyak dilupakan manusia. Disebabkan Syaban inilah bulan yang banyak dilupakan manusia, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak puasa puasa sunnah. Jadi puasa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Syaban adalah puasa sunnah pada bulan Syaban. Tidak hanya puasa Senin Kemis, puasa Selasa, Rabu, hari Jumat, hari Sabtu, atau hari Ahad sekalipun, selama diniatkan ini puasa hari-hari Syaban, maka itulah yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini Syaban, bulan yang banyak dilupakan oleh orang. Kenapa dilupakan banyak orang? Karena dia terletak antara Rojab dan Ramadan. Dan kita tahu, pada saat kita berada pada bulan Rojab, maka semua kita akan menyatakan Rojab itu bulan mulia. Sebagaimana yang dinyatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Innalillahi isna ashra syahra Inna lillahi isna asra syahra arba'atun hurum fa thalathatu mutawalliyat wa wa wa rajab Allah Subhanahu wa taala mempunyai 12 bulan. Dari 12 bulan itu kata Rasulullah uh, ada 4 bulan yang mulia. Datang 3 datang datangnya beriringan. Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram dan satu bulan dia terletak antara Jumadi dan Sya'ban. Bulan itu adalah bulan Rajab. Jadi Rajab sebelum Sya'ban dinyatakan Nabi bulan yang mulia. Maka ketika itu fokus sebahagian besar kaum muslimin mereka beribadah dengan ibadah yang sangat banyak. Karena tahu nilai kualitas pahala di bulan Rojab itu pahalanya dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah apapun. Jadi di saat kaum muslimin konsentrasi pada bulan Rojab dan mereka bersemangat, maka muncul sifat manusia dan ini manusiawi dan banyak kita dapatkan setelah mereka melewati momen yang itu sangat agung dan mulia maka mulailah mengendur semangat tadi sebagaimana ketika Ramadan kita bersemangat maka Syawal terkadang mengendur dan itu terjadi pada bulan Sya'ban jadi ketika Rojab ini full orang beribadah karena bulan yang mulia bulan yang agung yang dinyatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana hadis yang disebutkan tadi maka ketika Rojab sudah berlalu, masuk ke Sya'ban, orang sudah mulai mengendurkan semangat. Inilah kata Nabi, dalika syahrun yukfalu anhun nas. Sya'ban inilah bulan yang dilupakan oleh orang. Kenapa? Karena setelah Rojab, mereka kendur semangatnya. Dan itu terjadi di pekan pertama, di sepertiga pertama, sepertiga kedua. Maka pada saat mungkin sepertiga ketiga, atau mungkin di minggu-minggu terakhir di bulan Syaban, teringatlah orang, oh sebentar lagi Ramadan maka fokus sebahagian orang mereka akan lebih konsentrasi untuk mempersiapkan Ramadan. Maka lupalah Syakban tadi. Jadi dua dua per tiga awal mereka mengendurkan semangat karena setelah berada pada bulan Rajab mereka kehilangan semangat. Di sepertiga akhir mereka akan fokus kepada Ramadan sehingga Syakban syahrun yukfalu anhun nas kata Rasulullah. Syakban itu bulan yang dilupakan oleh banyak orang. Ketika bulan inilah bulan yang banyak dilupakan oleh orang, maka muncullah syariat. Perbanyak puasa. Perbanyak puasa. Dan perbanyak ibadah-ibadah yang lain. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian beliau menyatakan, ketika ditanya oleh sahabat, pada saat ditanya oleh sahabat Usama ibnu Zaid, ya Rasulullah kenapa engkau berpuasa pada bulan Syaban dengan jumlah hari yang sangat banyak? Alasan pertama kata Rasulullah, dalika syahrun yukfalu anhun nas. Karena ini bulan banyak dilupakan oleh orang. Yang sebab kelupanya manusia tadi disebabkan dua hal yang kita sebutkan tadi. Yang kedua kata Nabi, bulan ini adalah bulan yang amal ibadah kita langsung diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung diperlihatkan. Salat maghrib yang kita lakukan, salat maghrib yang baru kita lakukan, maka amalan salat maghrib yang kita kerjakan itu langsung diangkat kepada Allah, langsung diperlihatkan kepada Allah. Duduknya kita pada kajian agama malam hari ini. Langsung diperlihatkan kepada Allah Fulan telah, telah duduk di satu kajian agama yang dia lakukan di rumah dari rumah-rumah Allah. Ibadah apapun yang kita lakukan itu langsung diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pentingnya ibadah kita langsung diperlihatkan kepada Allah? Sangat-sangat penting. Teramat urgen untuk diperlihatkan kepada Allah. Karena ketika orang itu dilihat oleh Allah yang hakikatnya Allah sudah melihat dia, Hakikatnya Allah sudah melihat dia, maka Allah akan begitu mudah untuk memberikan rahmatnya kepada kita. Jadi dua alasan inilah yang mendasari kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam boleh berpuasa dengan jumlah hari yang sangat banyak. Ini bulan yang dilupakan oleh banyak orang. Setelah Rojab, kemudian orang akan fokus kepada Ramadan. Yang kedua, disebabkan bulan ini adalah bulan diperlihatkannya seluruh amal ibadah kita. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk memperbanyak puasa. Dan salah satu ibadah yang dikhususkan pada bulan Syaban adalah ibadah yang diperintahkan ibadah untuk berpuasa atau ibadah-ibadah apapun. Dan salah satu keutamaan orang-orang yang berpuasa tentunya sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam Man shoma lillahi kharifa minan nar. Barang siapa kata Nabi yang dia berpuasa karena Allah, maka Allah akan jauhkan dari panasnya api neraka selama 70 tahun perjalanan. Puasa apapun, selama standarnya hadis Rasulullah. Puasa apapun, selama qala Rasul. Puasa apapun, selama bermuara dari apa yang dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah, niatnya ikhlas, maka dia mendapatkan kesempatan untuk dijauhkan dari panasnya api neraka selama 70 tahun perjalanan. Sab'ina kharifa minan nar. Ketika orang mungkin melakukan safar perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain dengan jarak yang sangat jauh, dia mungkin safar satu hari satu malam, maka teramat jauh dia meninggalkan tempat tinggal dia. Dia merasa sangat jauh. Maka orang yang berpuasa satu hari saja karena Allah, selama itu diperintahkan, salah satu keutamanya akan dijauhkan dari panasnya api neraka selama 70 tahun perjalanan. Dan kita tahu bagaimana dahsyatnya neraka Allah. Pada saat Allah pernah tampakkan nanti di padang mahsyar ketika manusia digiring oleh Allah di padang mahsyar yusyarun nasu yaumil qiyamati bil mahsyar raqiban wa ma'asyiya Manusia akan digiring oleh Allah nanti di padang mahsyar. Ada yang dalam keadaan berjalan, ada yang berkendaraan, berkendaraan yang Allah wallah kendaraannya model kayak apa tergantung amal ibadah yang dimiliki oleh seseorang. Ada orang itu berjalan kepalanya di bawah kemudian kakinya di atas. Ketika itu Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, kaifa yamshi?" Ya Rasulullah, bagaimana orang itu bisa berjalan kepalanya di bawah kemudian kakinya di atas? Kata Rasulullah, "Allah Maha mampu mengatur apapun yang diinginkan oleh Allah." Ini kembali kepada ibadah seseorang tadi. Yusyarun nasu yaumil qiyamati bil mahsyar. Maka manusia semua semua digiring ke tempat yang namanya padang masyar. Ardo bayadha, sebuah tanah, tanah lapang yang berwarna putih kata Rasulullah. Ketika itu manusia dalam keadaan haufat dan urat dan gurla. Manusia tidak menggunakan pakaian. Mereka tidak menggunakan alas kaki. Mereka tidak berkhitan. Ketika Rasulullah menyatakan manusia tidak dalam keadaan berpakaian, tidak berkhitan, tidak menggunakan alas kaki. Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa?" Ya Rasulullah, bagaimana laki-laki dan perempuan? Apakah mereka tidak saling memandang? Apakah mereka tidak saling memperhatikan? Maka jawaban Nabi, "Al-amrun ahwan min dhah." Perkara yang dihadapi manusia ketika itu jauh lebih berat lebih dahsyat daripada mereka saling memperhatikan keadaan mereka, diri-diri mereka. Karena taruhannya sorga atau neraka. Kemudian diperlihatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala neraka Allah yang digerek dengan 70 ribu tali kekang. Ditarik dengan 70 ribu tali kekang. Yang satu tali kekang itu diperlukan 70 ribu malaikat untuk menggereknya. Yang Rasulullah pernah menceritakan, Udhina li, saya diizinkan oleh Allah untuk memberitahu bagaimana fisik malaikat di padang mahsyar. Fisik malaikat di padang mahsyar kata Rasulullah sangat-sangat besar. Saking besarnya kata Rasulullah, bainal udhuni wal katifani bainas sama'i wal ar. Jarak antara telinga dan pundaknya saja itu sejauh langit dan bumi. Neraka digerek dengan 70 ribu tali kekang, yang satu tali kekang digerek dengan 70 ribu malaikat. Yang fisik malaikat kata Rasulullah, jarak antara telinga dan pundaknya saja sejauh langit dan bumi. Gambaran bagaimana dahsyatnya nanti kejadian di padang mahsyar. Dan ini bukan dongeng. Ini bukan perkara yang biasa. Ini kejadian yang pasti akan kita hadapi. Yang sebelumnya, neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala, ketika terjadi hari kiamat, matahari dan bulan dimasukkan oleh Allah dalam neraka matahari dan bulan dimasukkan dalam neraka. Para ulama hadis ketika mengomentari hadis yang dijelaskan bahwasanya kenapa matahari dan bulan itu dimasukkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama hadis menyatakan bahwasanya ini untuk sebagai penghinaan kepada orang-orang yang beribadat kepada matahari. Tuhan mereka saja masuk neraka. Tuhan yang mereka ibadati, matahari, bulan yang mereka ibadati, itu dimasukkan oleh Allah dalam neraka Allah. Maka bagaimana nasib orang-orang yang seperti ini? maka nanti di padang masyar dimunculkanlah matahari yang asalnya dimasukkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala dimasukkan dalam neraka Allah dimunculkan oleh Allah tabaraka wa taala fayudna syamsu bil mail maka jarak matahari dengan kepala seorang manusia hanya kurang lebih atau dua atau tiga ruas jari manusia sangat-sangat dekat sangat sangat dekat yang kalau matahari hari ini saja yang mungkin jaraknya jutaan kilo yang mungkin diameternya dengan bumi yang kita pijak hari ini kurang lebih 109 atau 110 besarnya matahari, kemudian jarak yang begitu jauh jutaan kilo, pada saat musim panas kita benar-benar merasa panasnya luar biasa. Bagaimana neraka, bagaimana matahari sebelumnya dimasukkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menambah efek panas yang dialami oleh manusia di padang masyar. Dan matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah orang-orang yang berpuasa. Dijauhkan dari panasnya api neraka. sebaiknya kharifa minanar. Dijauhkan selama 70 tahun perjalanan. Selama 70 tahun perjalanan. Puasa apapun. Puasa sunnah. Puasa Ramadan yang akan kita uh, laksanakan insya Allah. Dan ini satu keutamaan orang-orang yang beramal. Satu keutamaan orang-orang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tentunya di bulan Syaban Sebagaimana yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita dituntut untuk memperbanyak amal, memperbanyak ibadah. Karena masing-masing kita tidak tahu mana ibadah kita yang diterima oleh Allah. Tidak ada pengumuman dari langit, salat maghrib yang kita laksanakan itu langsung diterima oleh Allah. Tidak ada rekomendasi langsung dari Allah, zikir yang kita baca itu diterima oleh Allah. Tidak ada rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala kita semua ibadah kita diterima. Maka berhubung kita tidak mengetahui ibadah yang diterima atau tidak, kita dituntut untuk memperbanyak amal, memperbanyak ibadah, terkhusus pada bulan Sya'ban. Dan inilah juga kata para ulama kenapa para sahabat radhiyallahu taala anhum juga memperbanyak amal ibadah. Karena banyaknya kemuliaan dan keutamaan. Dan salah satu hikmah anjuran kenapa ada puasa Sya'ban dengan jumlah hari yang sangat banyak mohon maaf tidak hanya di pertengahan, tidak hanya di pertengahan dengan jumlah hari yang sangat banyak. Salah satu hikmahnya adalah puasa sunnah yang kita lakukan di bulan Syaban akan menyempurnakan Ramadan yang akan kita laksanakan di saat mungkin saum Ramadan kita tidak sempurna. Karena satu kaedah yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau pernah menerangkan Awwalu ma yuhasabun nasu yaumil qiyamati as-salah fa yaqulu Allah jalla wa ala lil malaikatihi wa huwa a'lam unzuru li 'abdi atamma aw naqassaha fa in kana tamatan kutibat lahu tamatan wa in kana inqassa minha syai'a unzuru halil 'abdi min tatawwu fa in kana lahu tatawwuan atammaha man qassa minha dha man qassa minha dha fa awamum 'ala dha Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan yang pertama dihisab nanti di hari kiamat adalah salat yang pertama dihisab di hari kiamat adalah solat. Maka Rasulullah menyatakan kepada malaikat-malaikat yang sebenarnya Allah sudah mengetahui. Lihatlah hamba aku, hamba aku itu kata Allah. Apakah solatnya sempurna atau tidak? Kalau sempurna maka catat kesempurnaan untuk dia. Kalau tidak sempurna maka lihat apakah dia punya solat sunnah. Kalau dia punya solat sunnah maka sempurnakanlah kekurangan pada salat wajib dia dengan salat sunnah dia. Dan Rasulullah kemudian menyatakan dan ini poin kita. Fa'amam ala dhakum. Berlakukanlah semua ibadah seperti sholat ini. Artinya, ketika Ramadan mungkin kita tidak sempurna, maka menambal ketidaksempurnaan dengan puasa-puasa sunnah. Sehingga salah satu hikmah, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak puasa-puasa sunnah di bulan Syaban? Ini untuk mengajarkan kepada kita, boleh jadi Ramadan kita tidak sempurna, maka paling tidak kita sudah punya cadangan dengan Syaban ini untuk menyempurnakan ketidaksempurnaan pada Ramadan yang akan dilaksanakan. Dan hikmah yang lain juga tentunya membiasakan orang tadi sebelum Ramadan masuk dia sudah banyak untuk berpuasa, dia sudah siap. Dan banyak hikmah yang terkandung pada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Eh, sebahagian kaum muslimin mohon maaf ketika mereka mengkhususkan di hanya pertengahan malam nisfu Sya'ban maka ketahuilah ini bukan sebuah hadis yang sahih karena hadis yang membicarakan yang katanya yanzilullah ta yanzilullah tabaraka wa taala wa yutla ala kulli wa yutli inda ghurubi syams fayaqulu Allah wa minal mustaghriq wa mus, eh, wa mustarzik fa arzuqah wa minal mustaghfir fa aghfiralah wa muafi wa minal eh, bitala fa uafi ala kada ala wa kada hatta yatul al fajar Hadis ini dhaif. Sebagian ulama menyatakan hadis ini palsu. Allah tabaraka wa taala katanya menyebutkan disebutkan akan turun di se, di pertengahan malam nisfu Sya'ban. Yang turunnya Allah nanti adalah ketika terbenamnya matahari di hari itu. Jadi tanggal 14 masuk ke 15. Allah turun katanya, kapan turunnya? Di saat terbenamnya matahari. Maka ketika Allah turun, Allah akan berkata kepada seluruh hambanya, siapa yang minta rezeki aku berikan. Siapa yang minta ampun aku ampuni. Siapa yang dalam keadaan sakit dan minta disembuhkan, aku sembuhkan, kata Allah. Dan siapa yang minta apapun aku berikan. Dan itu berlaku sampai waktu fajar Para ulama sepakat hadis ini doib. Sebagian ulama menyatakan hadis ini palsu. Di mana kedoifannya pada sanad hadis. Kalau seandainya kita tidak menguasai istilah ilmu sanad, tidak menguasai mungkin ilmu hadis, maka kita bisa menyandingkan dengan hadis soheh. Apa hadis soheh? Karena satu kaidah menyebutkan tidak mungkin atau mustahil, dua hadis soheh itu berseberangan maknanya, mustahil. Ini hadis soheh, ini hadis soheh. Ternyata berbeda maknanya itu mustahil. Apa hadis sahih yang disepakati oleh para ulama? Satu hadis yang menceritakan tentang keutamaan orang yang melaksanakan salat tahajud. Ya Rasulullah pernah menyebutkan yang zilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kula lailatan hina yabqa thuluthul laili al akhir fa yaqulu ma yad'uni fa astajibu la wa may yas'alni fa utiya wa may yastaghfirni fa aghfiralah. Allah tabaraka wa ta'ala akan turun setiap malam. Jadi tidak hanya nisfu Sya'ban. Allah turun di setiap malam, kapan di sepertiga akhir malam. Untuk apa? Siapa yang berdoa Allah berikan. Siapa yang minta Siapa yang berdoa Allah ijabai, siapa yang minta Allah beri dan siapa yang minta ampun Allah ampuni. Kapan? Setiap malam kata Rasulullah. Dan dikhususkan Nabi di sepertiga akhir malam. Kenapa sepertiga akhir malam? Karena ketika itu manusia banyak yang tertidur. Fannas sunya matadhul jannata salam kata Nabi. Manusia sedang terlelap, sedang tertidur, ada yang melaksanakan salat tahajud, dia melaksanakan salatul lail, kemudian dia berdoa meminta kepada Allah, maka waktu itulah waktu yang sangat-sangat mustajab. Jadi turunnya Allah tidak hanya di nisfu Sya'ban. Artinya ketika ini memang hadis sahih, maka mustahil berseberangan dengan hadis yang disepakati. Sehingga matan atau isi hadisnya pun itu ditolak. Dan tidak ada amalan-amalan khusus tidak ada sholat-sholat khusus, tidak ada zikir-zikir khusus, tidak ada ibadah-ibadah khusus. Yang ada kita diperintahkan secara umum untuk menjalankan dari apa yang diperintahkan, baik itu hanya di pertengahan malam, baik itu di pertengahan malam nisbu Syaban atau di malam-malam yang lainnya. Dan mohon maaf, puasa yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bicara masalah bulan Syaban, Rasulullah tidak mengkhususkan hanya di pertengahannya saja, karena riwayat yang menyebutkan kumu lailaha wasumu naharaha Bangunlah kalian di tengah ma di malamnya, hidupkanlah malamnya, kemudian berpuasalah di siang harinya. Mohon maaf ini riwayat yang sangat-sangat diperdebatkan akan lemah atau palsunya riwayat tadi. Jadi perdebatannya apakah lemah atau palsu, bukan perdebatan lemah atau sahih. Perdebatannya apakah lemah atau palsu. Karena ini bertentangan dengan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Syaban. Ikhwanu fiddin rahimakumullah mungkin ini yang ulun sampaikan pada eh, kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mungkin masih ada waktu untuk waktu ini bukan tanya jawab wudu. Ya, silahkan mungkin yang mau berudu karena kita dialog tanya jawab ulun geser di malam Ahad nanti insyaallah karena malam Jumat bukan jadwal ulun jadi kita geser nanti dialog atau tanya jawab insyaallah di malam Ahad ini, malam Ahad ini. Jadi bukan malam Jumat. Kemudian juga eh, Masjid Al Jihad masih membuka pendap bukan pendaftarannya bagi yang menginginkan atau bagi yang mau atau berkenan untuk membukakan puasa di bulan Ramadan silahkan untuk mengisi dan tentunya ganjaran pahala itu sangat-sangat besar karena kita tahu yang dibukakan itu juga banyak maka otomatis insya Allah pahalanya pun juga akan sangat-sangat banyak dan tentunya silahkan bagi siapapun yang mau atau yang berkenan atau mungkin di lapangan rezeki untuk silahkan mendaftarkan diri dirinya untuk e, mendaftar untuk membukakan puasa atau iftar karena ini satu amalan yang sangat besar sebagaimana yang dinyatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang yang membukakan orang yang berpuasa dia dapat pahala sebagaimana orang yang berpuasa tanpa dikurangi. Jadi semakin banyak yang dibukakan, semakin banyak pahalanya. Tapi jangan berpikir membukakan puasanya kada. Membukakan dan dia berpuasa tentunya. Karena jangan bermodal aku membukakan dia puasa kada usahanya. Ya. Pahalanya sama juga tidak. Dia berpuasa kemudian juga dia membukakan. Ini yang ulun sampaikan mohon maaf.